Jadi hanya untuk ini aja nih majelis, jawabin. Tadi malam kita sudah sampai pada upaya yang ke yang keenam. Upaya yang ketujuh untuk proses menasehatin orang ini. Ketika Abdul Akmal ini bermasalah atau ribut dengan teman-teman salafiyin di Perawang dekat Pekanbaru sana. Orang-orang ini orang-orang dekatnya dari yang dulu juga berseberangan dengan kita. Tapi karena memang sikap tahawur, sikap ngawur Dul Akmal di dalam berdakwah dan akhlaknya yang sangat memprihatinkan tidak punya muru'ah wala adab wala sidq itu diketahui oleh orang-orang yang dulu berasabiah kepada orang ini Sampai pada suatu hari ada keributan di antara mereka yang mungkin butuh waktu khusus lagi untuk menjelaskan tentang ini, tetapi global salah satu kasus yang mereka ributkan sampai pada masalah pidana. Kalau sudah pidana, maka di situ akan ada campur tangan polisi. Singkat cerita, Ikhwan di sana akan menuntut dul akmal baik pada kasus perdatanya maupun pidana. Suatu hari kita jumpa di Madinah Dul Akmal dengan merengek-rengek kepada saya Faham merengek-rengek Al-ilhah bahasa Arabnya merengek-rengek itu Al-ilhah yani meminta dengan sangat kepada orang yang dia musuhin, yang dia fitnah terus yaitu Luqman Babdu di Madinah. Minta tolong agar ikhwan di Perawang mencabut tuntutan pidananya itu. Maka Ana secara pribadi karena ingin orang ini menjadi baik setelah sekian kali, sekian kali dan sekian sekian tahun, sekian kasus menyakiti anak, bukan pribadinya saja. Kalau pribadinya contohnya Ana pernah dituduh oleh Dul Akmal memakan uang majalah syariah. Nah, ya subhanallah. Itu kalau dituntut di pengadilan dia nggak punya hujah sehingga ditertawakan oleh asatidah dan pengurus majalah syariah. Unduru hadha akhlak dai Hakada? Akhlak dai tapi kita biarkan berlalu. Yang kita beri catatan dan kita komentari adalah yang terkait dengan manhaj. Singkat cerita dia meminta maka saya katakan ikhwan di Perawang itu adalah ikhwan yang sudah dewasa, yang sudah lama belajar, nggak mungkin ana langsung mengatakan mengomando, cabut tuntutan kalian terhadap Dul Akmal. Mereka akan bertanya apa alasannya Ustadz Maka ana sampaikan kepada Dul Akmal, apa alasannya sekarang? Apa yang akan ana sampaikan kepada teman-teman di Perawang? Antum siap menulis bahwa antum bersalah, bahwa antum bertobat? Dari kesalahan antum? Iya, siap, siap, siap. Maka ditulislah surat tobat yang kedua mungkin setelah sebelumnya di Jakarta ya. Ana lupa urutannya. Nah, di rumah Usama Ataya di hadapan Akhuna Abdul Haris ya. Surat tobat itu saya bantu, saya diktikan kepada dia. Dia menulis dengan nampak sangat butuh dia nulis lagi. Apalagi Luqman. Nah, Uktub Nabi bilang bahwa saya Dul Akmal bertaubat kepada Allah. Nah, dia siap nulis. Lagi apa? Ana tulis, fadhal, tulis. Selesai, maka saya kirimkan melalui foto dikirim ke Perawang dan ana himbau ikhwan di Perawang untuk Sudahlah dicabut saja Benar Ustaz apa jaminannya Jaminannya surat taubat itu Wah Ikhwan sudah keberatan Karena bertahun-tahun tahu siapa Abdul Akmal hala Tapi anak berusaha merayu mereka Kalau enggak urusannya berat Urusan dengan polisi Sampai dia mengantar saya ke tempat taksi Untuk pulang Dari Madinah ke Mekah jam satu malam kurang lebih ikut ke tempat taksi kalau tempat taksinya di Tawangalun sana misalkan diantar ke situ ikut ngantar dan di situ bilang lagi tolong Lukman sampaikan kepada ikhwan oleh himmat jangan khawatir anak sampaikan kepada ikhwan kira-kira sudah sabar nggak anak nih atau belum Hah? belum ya belum sabar tunggu ikutin berikutnya upaya anak menghadapi orang yang berkali-kali menyakiti ana secara pribadi dan secara manhaj menyakitin salafiyin akhirnya pulang saya sampai ke Indonesia ada rencana daurah di Perawang berangkatlah ana bersama Al Ustaz Fauzan ke Perawang sebelum saya berangkat ke Perawang ada Eh, berita dari Syekh Bukhari bahwa beliau punya masalah penting yang ingin saya segera menelpon beliau Syekh Abdullah Al Bukhari di rumah sih bersama Ustaz Ahmad Khadim dan Al Ustadz Usama oh, eh, Al Ustaz Abdul Samad Bawazir maka saya telepon Syekh menyampaikan saya dengar Dul Akmal menulis surat taubat betul ya Syekh tapi anak baca nampaknya beliau punya juga ah, sampai berita kepada saya dari poin-poin tobatnya itu masih ada dua poin penting. Antum lalai wahai Luqman. Padahal anak sudah mendiktekan itu poin-poin tobatnya. Syekh Bukhari masih melihat ada dua poin penting, ana lalai. Ya apa Syekh Nam? Dua hal Dul Akmal harus taubat darinya. Penting Syekh Bukhari sampai menelpon melalui salah satu ikhwan di jamiah. Ya. Apa ya Syekh Nam? Yang satu dia wajib tobat dari sikap ekstrim. Hulu. Taib nam. فإن في غلو هذا ذو الأكمل نعم يا yang kedua apa syekh al الكذب أن يتوب إلى الله من Makanya berangkat ke Parawang Parawang Pekanbaru itu kurang lebih satu setengah jam hingga dua jam kurang lebihnya. Ada yang dari Perawang di sini? ah? Atau Pekanbaru? Nah betul kurang lebih dua jam satu setengah jam sampai dua jam lumayan jauh jaraknya. Datang sampai di situ, Ana minta wahai Bulmuntir Taal ke Perawang sini antum ini anak sama Ustaz Fauzan datang, maksud anak adalah ingin mengakurkan dia dengan ikhwan yang sudah nggak percaya lagi sama dia. Dalam pandangan ikhwan perawang hadar rojul kadzab, nanti ada masalah lain dengan mereka. Kadzab hadar. Anak berusaha mengakurkan. nggak mau dia. Rupanya sudah jatuh mental. Ya. Ta'al ya Antum ta'al ya Abu Abdullah. Antum ke sini ke Pekanbaru ya. Akhi ana di sini ada daurah di Perawang anak terikat dengan daurah. Loh, itu al antum kesini. Dia bilang ini anak ada pesan dari Syekh Bukhari ingin duduk dengan antum. Iya antum yang kesini. Subhanallah. Maka anak minta kepada Ustaz Fauzan tolong gantikan jadwal anak. Ayo ya ikhwan berangkat ke Pekanbaru. Anak tinggalkan daurah syur. Kita dirugikan lagi. Anak berangkat ke Pekanbaru duduk dengan dia di sebuah masjid, masjid masyarakat. Anak sampaikan nih ada pesan dari Syekh Bukhari. Dua poin antum harus tobat darinya. Singkat cerita, nam nam mana siap? Nah, siap antum tulis, tulis. Nah, ini gambaran fotonya ringkas ya, potongan kecil nih, masih ada sekian lembar lagi. Nah, di antara dua poin itu saya katakan bahwa saya Abdul Akmal. Dengan ini saya Abdul Mundir Abdul Akmal menyatakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Sadar dan apa? Ikhlas. Karena Allah bahwa telah ada pada diri saya, diri ana sifat dan sikap gulu dalam berbagai sikap-sikap dakwah, dalam menyikapi ikhwan salafiyin sebagaimana sikap gulu saya ini telah diketahui oleh masyayikh atau ulama. Karena oleh karena itu saya bertaubat kepada Allah. Tobat ya. Nah, ini kurang lebih eh, tahun 2014 mungkin ya. Saya lupa persisnya. Saya lanjutkan. Dua, telah didapati dari berbagai ucapan saya atau sikap saya kedustaan-kedustaan dalam urusan dakwah maka saya bertobat kepada Allah dari berbagai kedustaan yang telah saya lakukan. Dusta dalam urusan dakwah, dalam urusan fatwa ulama, menukil fatwa, diberi amanah nggak disampaikan. Kadzab. Dalam urusan penting ini bukan main-main. Sampai Syekh Bukhari sendiri tahu ini orang kadzab. saking sudah penuhnya mungkin dada Syekh Bukhari minta Ana untuk segera menelpon beliau karena beliau nggak punya nomor telepon Ana melalui salah satu mahasiswa di jamiah mau pesen dua poin ini Syekh Bukhari Bar Barakallahu fikum kemudian dia mengatakan jika ternyata di kemudian hari saya mengulangi kesalahan-kesalahan dari dua poin di atas apa dua poin tadi al ghuluwa al-kadhib ataupun yang lainnya yang sudah saya tulis dalam surat Taubat Taurat Taubat yang sebelumnya maka sungguh saya tidak berhak untuk mengemban amanah dakwah Nah, nanti akan saya tunjukkan kepada antum dul akmal setelah taubat ini. Demikian surat Taubat ini saya tulis dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya yang membuat Abdul Akmal saksi Luqman bin Abdu. Kita simpan baik-baik. Pernah antum tahu adanya surat Taubat ini pernah disampaikan oleh Asadida? Disimpan oleh asatidzah. Rapi. Tulab yadrusun wasalafiyun belajar. Baru malam ini kita bacakan kepada antum. Ayuhal ikhwah, ini upaya yang keberapa? Yang keenam dan atau ketujuh dan kedelapan. Tadi di Madinah sekali, kemudian ana datang ke Perawang. Sabartu alaih. Tentu di masa-masa itu terjadi fitnah kan? Fitnah Muhammad al-Imam, muncul. Kemudian gak lama ada Abdul Hadil Umairi. Kemudian uh, fitnah uh, yang dimunculkan oleh Askari. Ya, kemudian fitnah yang dibawa oleh Muhammad uh, Muhammad bin Hadi. Nah, kita lihat mewakif orang ini di mana posisinya. Fitnah Dzulqarnain setelah penulisan surat taubat ini. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dan semalam kita telah sedikit mengetahui tentang akadzib orang ini. Di antara akadzibnya adalah sebagaimana dinukilkan oleh Ruzaiq yang kemudian dia berkesimpulan kata Ruzaik sabata indi fil Madinah anna Luqman kadzab maka ana tantang Ruzaik ketika di Jakarta Uzkur li tilkal akadzib hatta yatuba Luqman La la khalas ya Luqman Khalas kita mau suluh Syekh Rabi menyuruh kita untuk suluh Eh na'an Kaifa yatub Luqman minal akadzib إذا لم تذكر أنت hat. Mana? Jaban. Jaban. Kalau dia nasih, anta kadzabta fi qadhiyat kadza wa fi qadhiyat kadza wa fi qadhiyat kadza. Kalau kata si penanya, ahal ah, nasahta Luqman? Ma nasahta. Anta langsung menulis disebarkan di media sosial. Ain nasihat. Ya, khalas, kita nggak mengharuskan dan tidak mewajibkan kepada siapa yang mau mentakdir Luqman untuk menasehatinya dulu lala. Tafadhal. Yang penting antum berbicara di atas ilmu, di atas adillah, alal manhaj salafi. Ikhwani fid din, azza wa iyyakum. Mauqif dzul akmal dalam fitan. Orang ini setiap hampir setiap ada fitnah yang berlawanan dengan asatidah, dia bergabung dengan soft barisan ahlul fitan. Fitnah Hajuri pada kajian sebelumnya sudah mulai kita sebutkan di mana dia berdusta di hadapan Syekh Rabi mengatakan bahwa amma qabla tahdzir minhu wa mimma waqa'a fihi fa Ketika Syekh menyatakan ya bluguna angka annaka tudafi anil hajuri sampai berita kepadaku kata Syekh bahwa kamu membela al-hajuri. Dulakmal menjawab amma qabla tahzir wa mimma waqa'a fa na'am. Kalau sebelum adanya tahzir dari hajuri dan dari apa yang dia jatuh padanya dari kemungkaran-kemungkaran maka benar ya Syekh. Perhatikan berikutnya. Wa misli mislu kulli salafiyin fi dhalik. Kondisi ana ya Syekh sama dengan setiap salafi pada waktu itu dalam permasalahan ini. Kadzabta ya kadzab. al asadida. Walhamdulillah sejak awal fitnatul hajuri kalau boleh saya sebut tahun 2006 nggak ada satupun asadidal ma'rufin yang bergabung bersama al-hajuri. Nggak ada. Dari awal asalida punya sikap. Bersama masyayikh bersama Syekh Rabi, bersama Syekh Na'ubaid, dan yang lainnya pada waktu itu. Dia mengatakan misli mislu kulli salafi fi dzalik la kadzabta ya kadzab. Abadan. dan kita didustain seperti ini dalam keadaan sudah sekian tahun yang lalu wasabarna alaihi ya fulan sabarna alaih tapi Dzul Akmal memasukkan anaknya memondokkan anaknya ke pondoknya Abu Hazim Hajuriyul Madhab Wahadadul Akmal dalam daurahnya hajurin di Ngawi dia berandil besar dalam daurah tersebut bersama Qornain berhadapan dengan asatidah. Pada saat itu telah muncul tahdir Syekh Ubaid Al-Jabiri, tahdir berurut berturut-turut dari beliau. Rekamannya tersebar, transkripnya tersebar Kemana anta? Katanya mengikuti ulama kibar, ulama kibar. Ain? Ain anta? Katanya entum punya ilaqah dengan ulama kibar. Ain? Diberi amanat oleh Syekh Rabi, ditegur sebagaimana disebutkan semalam. Ketika dia datang kepada Syekh Rabi di, diberi nasihat dengan tegas tentang hajuri tapi dia pulang ke Indonesia tidak menceritakan kepada salafiyin. Ada amanah. Nah. Kadzab bil akmal. Nah. Terjadi penelponan dengan Syekh Rabi mengadukan doa terkhusus ana Luqman kepada Syekh Rabi dalam rekaman suara telekonferensi yang diwarnai tanpa adab oleh Zul Akmal. Kita tahu ini sudah lama. Sepuluh tahunan yang lalu. Tapi asal tidak diam, sabar. Nah. Ikhwani fi din Allah wa iyyakum Terjadi jalsah kemudian beredar kata Ruzaik ya, bahwa di Indonesia dinukilkan atau disebutkan bahwa Zul Akmal telah ditahdir oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Wallah ada kadhib katanya Ruzaik. Ya. Kadhib had. Ana bertanya langsung kepada Syekh Muhammad dan beliau mendustakan hal ini. Sebelum antum bertanya ya Ruzaiq antum harus tahu turuk ilmiah. Metode ilmiah dalam menerima berita dan menukilkannya. Mestinya antum tanya, ada wasitah, ada bukti, ada data, screenshot, rekaman bahwa asatidah terkhusus ana sebut yang kemudian anda mengatakan luqsabata indi fil Madinah, anna Luqman kadzdzab. Ente sudah tersebut. Tiba-tiba menukil, bertanya dan menuliskan dalam sebuah tulisan artikel yang disebarkan oleh channelnya Dul Akmal. Nah, Perlu diketahui nggak ada satu ustadz pun yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad ustadz ma'ruf. Kalau ikhwan nggak dikenal, nggak diketahui bukan sebagai dai ma'rufin, nggak perlu kita tuliskan. Yang mu'tabar adalah asatidah. Nggak ada satupun asatidah mu'tabarin di Indonesia yang mengatakan bahwa Muhammad bin Hadi mentahdir Muhammad bin uh, mentahdir Dul Akmal. Tapi ini Anda tegaskan Kalau Mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Hadi marah terhadap Dul Akmal Fana'am Ana yang mengatakannya Luqman Marah kepada Dul Akmal Orang marah tidak konsekuensinya tahdir Tidak Bagaimana ceritanya Pada tahun 2012 Nih, jalsah lagi. Antum catat baik-baik dengan Dul Akmal. Di depan Syekh Muhammad bin Hadi, ana bersama Ustaz Qamar Suaidi dan Dul Akmal bersama Wildan. Diminta di Masjid Badril Utaibi ya, yang dekat rumah Muhammad bin Hadi, kita duduk di sore hari disaksikan oleh Akhuna Abdus Samad Al-Hulandi ya, yang mencatat pada waktu itu terjadi dialog. Nah, Ya anta ya akmal. Apa kritikan antum terhadap Luqman? Afwan nanti kalau ada beberapa ucapan yang saya nukil yang sebenarnya malu saya nukilkan tapi penting antum tahu. Hada Luqman ya Syekh, Idza jaa fi ila mantiqati lam yamur alayya. Ini Luqman kalau datang ke tempat ke kota ana nggak mampir ke saya. Fahimtum? Waktu itu Syekh Muhammad mengatakan, coba antum lihat ini subhat jadi barang untuk mentahdir dai. Ini ada Ustaz datang ke Jember misalkan ya, nggak mampir ke mahat kita. Jadi masalah boleh dijadikan masalah. Hakata salafi. Nah, dan itu kalau benar. Memang benar anak datang ke Perawang, anak belum pernah ke Pekanbaru, ke Perawang tapi bandaranya di mana? Di Pekanbaru ya. Datang malam berangkat langsung ke Perawang. Istilahnya kalau turunnya di Jember, Perawang itu kayak di situ Bondo sana. Jadi dari bandara langsung ke situ Bondo nggak mampir ke sini. Jadi masalah. Nah, apa jawaban Muhammad bin Hadi? Isfi, kenapa? Kenapa kalau Luqman nggak mampir? Terus dia, ya Syekh, lakin Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa kata Muhammad bin Hadi? Uskut, la tufti amami. Itu kira-kira ridho atau marah itu ya. Nggak cukup sampai di sini. Coba antum lihat ini kawaid ya ikhwan. Kaidah-kaidah dia jadikan dasar mentahdir orang. Ini bahaya. Lebih bahaya dari seorang akh akhun yang menipu saudaranya uang satu juta ini, ini dua juta, ini lima ratus ribu, yang itu tiga juta, penipu, bahaya. Harus diperingatkan ikhwan dari bahaya orang seperti ini. Tapi yang seperti ini nih lebih berbahaya. Karena mendiktekan dan mendoktrinkan kaidah-kaidah batilah. esfi kata Muhammad bin Hadi. Ya Syekh Syekhul Islam bin Taimiyah Uskut la tufti amami. Diam dia. Nah. ya Luqman. Apa kritikan antum terhadap Abdul Akmal? Ada beberapa Nah bilang antara lain ya Syekh Hadha Abdul Akmal yudafi' anil hajuri. Tahun 2012 ini kejadian. 6 tahun yang lalu. Yudafi' anil hajuri. Langsung Syekh Muhammad mengatakan Ya شيخ نعم هذا لقمان يتكلم في الشيخ يحيى اسمع يا ذو Akmal kata Alastu qad qultu laka Bukankah aku sudah mengingat mengatakan kepadamu fi amril hajuri Eh walakin Luqman hadha ya Syekh yaqul inna Syekh Yahya haddadi Tapi Luqman ini mengatakan bahwa Syekh Yahya adalah haddadi. Anak dia majar dengan suatu Melihat akhlak yang jelek di hadapan syekh ini. Nah. Antum tahu siapa yang mengatakan Hajuri Haddadi? Luqman? La. Masyaikh. Luqman naqil. Luqman hanya menukil. Yang mengucapkan Yahya al-Hajuri Haddadi adalah Syekh Rabi, Syekh Ubaid wa ghairuhuma minal masyaikh. Subhanallah waktu itu dibayar kontan oleh Muhammad bin Hadi. Hada Luqman yaqul inna Syekh Yahya haddadi ya Syekh. اسمع مني وخذ مني الحجوري حدادي سيء Menurut antum ini riba atau ghadab? Ghadab. Marah. Berarti sudah pernah dinasehatin termasuk oleh syekhuhu, Syekh Muhammad tentang perkara hajuri. Tapi orang ini memang suka menyimpan, menyembunyikan amanah ketika tidak cocok dengan hawa nafsunya. Masih ada contoh-contoh lainnya. Ikhwani fiddin azan yakum. Sudah Syekh Muhammad tanya lagi, apa lagi kritikannya ya Luqman antum terhadap Dul Akmal? Bilang hadza Dul Akmal sayyul khuluq. Badhi'ul lisan. otomatis ana harus mendatangkan contoh kan? Karena ana memberi menyatakan hada sayyul khuluq wa badhi'ul lisan. Yajib alayya ala Luqman untuk mendatangkan contoh. Subhanallah alladzi la ilaha illahu. Di majlis itu juga يا شيخ هذا Afwan ya ya يا طلبة ilm. هذا Luqman yudafi an luti. itu Muhammad bin Hadi lakukan Takfik ya Abdul Akmal. Hadil kalimah takfik. Cukup buat entum. Contoh. Langsung diberi kontan oleh Abdul Akmal. Contoh. Badi'ul lisan. Jeleknya lisan. Kalau kita kan mungkin ya Syekh ada al-akh Luqman yudafi samihni ya Syekh kalimah astahi an adzkurha. Talib ilm itu seperti itu. Termasuk ucapan Yahya al-Hajuri di majlis. Ya yang mengatakan terhadap kaidah min kawaid Imam Syafi'i bulu 'alaiha fil masjid Syekh Bu Rabi menulis surat innama maudhi' intiqat al-Bakri 'alaik ya sisi kritikan soal al-Bakri kepada Anda adalah tilkal kalimah allati kultaha wa astahyi min dzikriha Syekh Rabi alim kabir fis sin Yahya al-Hajuri anak kemarin dan ini dalam surat tertutup bersama itu Syekh mengatakan ana malu untuk menyebutnya هذا الأدب هذا ذو الأكمل في المسجد ya di masjid yang sama Muhammad bin Hadi menyatakan ya akhir Dul Akmal 6 tahun yang lalu mengatakan di masjid ini tanpa ana ulangin ya cukup antum sudah dengar kalimah badhi'ah la tadullu ala akhlaq sahibiha Ya talabatul ilm ambil pelajaran Ini jangan antum kita kisah begitu saja i'tabiru i'tabiru ya talabatul ilm al fitan satatina ya talabatul ilm ambil pelajaran ini kalimah terlepas dari akhlak menunjukkan akhlak zul akmal yang jelek ada sekian hal penting di sini ini mengandung makna qadhf sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibn Uthaymin dalam kitabnya uh, liqaat ish uh, liqaat al uh, na'am apa unwan al kitab liqaat babil maftuh atau kada ana lupa judul kitab itu disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin dalam salah satu fatwanya bahwa hadil kalimah ana tidak akan mengulangi lagi Tu'tabar qadf Sama seperti seorang mengucapkan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Muhammad bin Hadi. Di masjid yang sama, Masjid Badril ini Sama. Karena tilmid yaqul thumma syekh. Yaqdhif qadhaf. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Itu bagian daripada jalsah sebenarnya upaya-upaya. anak penuhi undangan ya, Syekh Muhammad bin Hadi untuk duduk di masjid itu dengan Dul Akmal. Ana penuhi. Dalam keadaan hati ini sudah, ya Allah ini orang sayyi, sayyi. Ikhwani fid din, hafizakumullah. Di antara juga yang kemudian Haula Ruzaik dan yang bersamanya memfonis Luqman Ba'abdu adalah kadzab adalah suatu hari ana menukil ucapan Dr. Muhammad bin Hadi ketika diceritakan kepadanya di rumahnya dihadiri oleh kurang lebih 10 ustadz ya. Dihadiri kurang lebih oleh 10 ustadz dan beberapa ikhwan Di rumah Dr. Muhammad bin Hadi Diceritakan kepadanya tentang salah satu ucapan Dul Akmal yang menyamakan sikap ikhwan di Perawang mendirikan yayasan baru selain dari yayasan yang dia punya bahwa ini sikap huruj, ya khuruj seperti yang dilakukan oleh khawarij ya diucapkan di hadapan aparatur pemerintah di antara mereka ada kepolisian juga Bagaimana menurut Bapak kalau seandainya uh, ada orang yang mendirikan entah polsek atau kecamatan baru di sini? Bukankah ini termasuk pemberontakan? Au bihadzal makna. Nah, barakallahu fikum. Ada yang bersaksi ikhwan kala yang hadir waktu itu. Kata Pak polisinya, yang nggak sama Ustaz. Mendirikan yayasan baru dengan mendirikan uh, mapolsek baru atau kecamatan baru. Ya beda. Ini negara, itu cuma yayasan. Faham tuh mantum? Ini menyamakan ini sehingga menuduh ikhwan perawang ikhwan salafin di sana telah ada pada mereka sifat-sifat khawarij kila benar. Itu dalam surat resmi, bukan rekaman suara resmi tanda tangan Dul Akmal. Nah, oh ya kan sudah tobat Ustaz. Ya akhi, orang bertobat itu dilihat masalahnya. Masalah sebesar ini Bukan salah omongan, tertulis. Memfonis ikhwan pada mereka ada sifat-sifat khawarij. Kila benar, gara-gara mendirikan yayasan baru atau ma'had baru. Ini berbahaya. Nah, lah ketika diceritakan kepada uh, eh, Dr. Muhammad bin Hadi maka beliau menjawab dengan beberapa jawaban mengatakan antara lain ish huwa sultan atau madza huwa sultan hatta alladhi kharaja alaihi uh, eh, yakunu khawarij dia itu adalah sultan penguasa dul akmal itu ish hadza ajib asyurti afqah minhu polisi itu lebih faqih dari dia kita yang di majlis tertawa mendengar ucapan-ucapan beliau ini Subhanallah Anda ceritakan Kepada beberapa asatidah rupanya menyebar cerita saya ini Dinukil ke sana kemari Sampai ada pengingkaran Katanya ditanyakan kepada Syekh Muhammad Apa betul antum menyatakan ucapan ini Dia bilang enggak Anda enggak pernah mengucapkan ini nah, Kisah lengkapnya Dul Akmal dan Ruzek sudah dibantah oleh Askari Kisah lengkapnya, Dul Akmal dan Ruzek dalam poin ini sudah dibantah oleh Askari dalam rekaman. Dulu dia membantah Ruzek dan Dul Akmal membela Ana. Ya. Barakallahu fikum. Bukankah bagian dari suatu hal yang mungkin terjadi? Seorang menyampaikan sebuah pembicaraan, bahkan sebuah hadis Kemudian dalam waktu berikutnya entah sebulan, setahun atau dua tahun kemudian dia lupa apa yang dia ucapkan. Karenanya sebagian muhadithin menulis sebuah karya khusus para perawi-perawi yang meriwayatkan hadis thumma nasi. Kemudian dia lupa. Muhadithin nih menyampaikan riwayat setelah itu lupa dia. Murid mengatakan pernah. Sementara si murid fiqah Muhadisnya mengatakan, enggak, anak enggak pernah menyampaikan riwayat ini. Ada karya dari kalangan ulama yang menulis khusus karya tentang muhadithin alladzina haddathu hadithan atau haddatha hadithan fanasi. Bagaimana menyikapi riwayat yang seperti ini? Asy-Syaikh yungkir wa tilmid yuthbit ar-riwayah. Mana yang dikedepankan? Fahim tuh, mi ya ikhwan? Dibahas oleh ulama. Taib. Muhammad bin Hadi mengatakan anak nggak pernah mengucapkan. Luqman Abdul mengatakan mengucapkan. Ya tentu Muhammad bin Hadi doktor. Luqman bin Abdu Abdul nggak ada LC-nya bahkan. Doktor lebih dikedepankan, begitu kan? Barakallahu fikum. Ya subhanallah, alhamdulillah al-asatidah bersaksi bahwa mereka mendengar ucapan itu. Dan subhanallah askari punya rekamannya. Askari punya rekaman dan terdengar di situ bahwa Muhammad bin Hadi menyatakan asyurti afqah. Nah, dengan mudahnya Ruzaik dan yang bersamanya ini memfonis orang kadzab, kadzab, kadzab. Tanpa ada dalil, tanpa ada bukti. Falan istama'a haula. Istama'a haula. Berkumpul mereka jadi satu ini. Muhammad bin Hadi wa Ruzaik Wadul akmal wa amthaluhum ijtama'u fi soffin wahid. Nah, kita akhiri sampai di sini insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang billahi taala. صلى الله عليه وعلى karena kekhawatiran saya tidak bisa melanjutkan majelis berikutnya ada satu hal yang penting untuk saya tekankan dan saya sampaikan sekarang. Ketika tadi saya menyebutkan bahwa Dul Akmal mengucapkan ucapan yang saya malu sekarang untuk mengulanginya kembali. Masih ingat antum? Nah, dan kalimat yang mengandung makna al-qadhaf dan sudah pernah kita bahas makna al-qadhaf al-qadhaf adalah disebutkan oleh para fuqaha ramyi atau ramyu insanin bi tuhmati az-zina awil liwat. Tuduhan kepada seseorang bahwa dia telah melakukan perbuatan zina atau al tanpa mampu mendatangkan empat orang saksi yang melihat keempat-empatnya itu bahwa si fulan atau fulana melakukan itu. Disebutkan oleh para ulama seperti masuknya timba dalam sumur. Jangan main-main terkait kehormatan seorang muslim. Dan disebutkan oleh Syekh al utaimin dalam liqa'at Al-Babil Maftuh bahwasanya lafaz yang tadi saya sebutkan dari ucapan Dun Akmal di Masjid Badril Utaibi itu adalah kalimat yang mengandung makna al-qadzaf. Maka berlaku baginya ayat walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فأولئك هم الفاسقون berlaku ayat ini ketika seorang mengucapkan kalimat tadi walaupun yang menyaksikan itu ya, kalau belum empat orang datang satu orang sahibu adlin siqah Orang yang terpercaya kata Syekh Utsaimin. Satu orang bukan pendusta. Satu orang siqah Mengatakan fulan berzina. Kamu melihat? Iya, saya melihat. Ada saksi lagi tiga? Itu mahkamah akan bertanya. Ada tiga orang saksi lagi bersama kamu yang menyaksikan persis melihat seperti yang kamu lihat nggak mampu mendatangkan, maka orang yang sikoh ini tadi dicambuk 80 cambukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allama Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan kaulah Allah jalla waala ala wa idza ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, tabayyanu, fatabayyanu ay fatasabbatu tasabbut dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau yang membawa berita itu bukan orang fasik diterima beritanya tapi kata Syekh Ibnu Taimin ini tidak secara mutlak ada beberapa permasalahan ada beberapa kasus yang tidak cukup berita itu boleh diterima hanya dari satu orang thiqah atau seorang yang adil. Harus mendatangkan yang berikutnya. Diberikan contoh oleh Syekh bin Utsaimin sekian masail, sekian amzilah antara lain fi mas'alatil qadhaf. fi mas'alatil qadhaf. walaupun yang datang itu seorang alim bahkan mufti mengatakan fulan zana, apalagi seorang talib ilmu, mufti sekalipun, mengatakan fulan berzina, antum melihat, iya, ada saksinya, tetap diminta. Tiga orang lagi, nggak ada. Nggak boleh kemudian, lu ini yang memberitakan fitoh. Nah, ini qadiyah mukhassisa litilkal qadiyah. Pengkhusus, pembatas. Tidak kemudian secara mutlak kata Syekh bin Utsaimin. Fahimtum ayuhal ikhwa. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa bukan berarti saya Lukman membela orang yang dituduh tadi oleh Dul Akmal. Karena Dul Akmal sekarang berlaku bagi dia untuk mendatangkan tiga orang saksi. Kamu sendiri melihat enggak? Katanya orang, misalkan. Atau dia mengatakan saya melihat sendiri. Melihat sendiri? melakukan perbuatan kaum Lut. Kamu faham nggak perbuatan kaum Lut itu kayak apa? Nah. melihat kamu, iya saya melihat. Ada tiga orang lagi menyaksikan bersama kamu. Nah. dan anak yakin, saya yakin yakinnya pada hari tersebut enam tahun yang lalu Dul Akmal mengucapkan ucapan kotor dan keji ini tadi, dia tidak mampu mendatangkan empat, dua orang saksi apalagi empat orang saksi yang menyaksikan langsung perbuatan tersebut. Wana menyaksikan dia keluar berdua dari kamar situ, ah, nggak oh, cukup, nggak cukup ya ini kehormatan seorang muslim. Antum dicambuk. Bukan berarti saya membela orang tadi, Mungkin di sini ada ikhwan yang dari sekitar Bukit Tinggi ada enggak? Coba angkat tangannya. Dari Bukit Tinggi satu, enggak yang iya dua. Dari Mutazawijin, antum, siapa lagi? Mana? Ada yang dari Bukit Tinggi? Sudah tahu enggak bahwa Lukman Abdul sudah mentahdir orang tersebut? Mentahdir. Enggak paham. Mana Bu Zikri? Ada enggak? biar bersaksi. Ini orang yang dituduh dari sekitar sana, Sumatera itu. Termasuk orang yang paling keras mentahdir orang ini adalah Luqman Ba'abdu. Mentahdir dia sebagai seorang fasik. Naam. Kazab. Naam. Tapi untuk kemudian difonis dengan fonis tadi. Abra'u ilallah. Ana berlepas diri enggak hari ini? Mungkin Dul Akmal sendiri tidak mendengar serinci apa yang saya dengar mungkin. Berita tentang hadar rajul fasik. Nah. Barakallahu fikum. Ana dituduh membela orang ini karena pada awalnya Ana mencoba menasehatinya, menutup aibnya, Sampai waktu itu saya pertemukan dengan Syekh Abdurrahman Al-Adani pada tahun 2007 ya. untuk mendapatkan nasihat-nasihat supaya dia bertobat. Ternyata dia terus pada kebiasaan kotor. Ya. Sampai hari ini anak belum berani mengucapkan ucapan yang diucapkan Dul Akmal. Karena ketika anak mengucapkan itu, anak dituntut empat orang saksi kalau enggak anak dicambuk 80 kali walam tuqbal minni syahada abadan wa ana minal fasiqin a'adhani Allah wa iyyakum jami'an minal fisq nah antum paham ya talabatul ilm i'dilu i'dilu fil ahkam nah. Ini yang ingin saya tekankan di sini. Bahwa sama sekali tidak ada pembelaan. Sekarang Ana termasuk yang paling keras mentahdir orang ini. Nah. Dan insya Allah ikhwan-ikhwan yang dari Bukit Tinggi, orang-orang lama akan tahu tentang ini. Nah. Dan memang Anda tidak pernah berbicara di majelis antum di sini. Karena memang dalam perkiraan saya bahaya orang ini tidak mengenai antum. Sampai kepada anak rekaman suara, surat-surat dari Bukit Tinggi, dari berbagai daerah sekitar sana yang menyaksikan perbuatan ini dan perbuatan itu. Tapi untuk memfonis kalimat yang tadi, masih ingat ya? Abrau ilallah. Nah. Cuma kemudian anak katakan orang ini tidak pantas ada di tengah-tengah salafiyin. Bergaul dengan salafiyin. Apalagi sampai dijadikan da'i Dulunya Sururi, kemudian Tobat, menemui saya tahun 2003 atau 2004 di Pondok Lama sana. Ya. Orang ini menampakkan bahwa dia berlepas diri dari Sururiin. Nah. Barakallahu fikum. Jadi penting untuk di, saya tekankan di sini bahwa ana berlepas diri dari orang tersebut dan orang ini tidak boleh sedikit pun berada di tengah-tengah salafiyin karena membahayakan ya dan e, apalagi akan diambil ilmu darinya sama sekali tidak boleh dan tidak dibenarkan. Walhamdulillah salafiyun di sekitar Bukit Tinggi dan sekitarnya telah memahami e, permasalahan ini. Walhamdulillah. Nah, ini yang ingin saya tegaskan. E, Barakallahu fikum dalam kesempatan ini. Semoga Allah melindungi kita, anak-anak kita ma'ahid salafiyin dari perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan keji. As'alullah Rabbal Arsyil Karim an yu'idhani jami'a wa iyyakum jami'an min al-fitani ma dhahara minha wa min wasawis asy-syaitan.